بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله نعم نعمه ويكافئ مزيدا كما يحب ربنا ويرضى وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا Alhamdulillah kita kumpul lagi di masjid ini dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar hidayah dan ilmu kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semakin hari semakin lebih baik. Allah matikan kita dalam masuk khotimah dan Allah masukkan kita ke dalam yang insyaallah. Malam ini kajian Al-Fatihah ya di diganti dengan kajian teoretik dengan kajian yang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda di antara waktu-waktu yang paling membuat bahagia orang yang berpuasa adalah waktu mereka berbuka. Lalu orang bertanya, berpuasa itu tidak semua berpuasa sehingga sehingga waktu berbuka itu dianggap sebagai sesuatu yang menyenangkan kalau memang mereka cinta untuk berpuasa kenapa mereka suka untuk berbuka kenapa tidak puasa saja jawabannya adalah dikarenakan Allah mentakdirkan Allah mengetahui bahwasanya manusia itu kalau dibuat puasa sepanjang hari pasti tidak kuat dan harus ada selingan yang membuat mereka lebih semangat lagi dalam mengerjakan puasa di hari setelahnya. Kalau terus-terusan puasa, maka niscaya mereka akan bosan. Mungkin mereka akan murtad dikarenakan tidak suka dengan syariat puasa. Dibuat tak ada rehat dalam rangka untuk mengembalikan semangat untuk mengerjakan puasa yang sebenarnya. Dalam, dalam kajian kita Joko jaqatul ya Sudah jalan Saya tidak tahu sudah berapa belas Atau mungkin sudah 20 lebih pertemuan Perlu ada rehat Yang membuat kita mungkin kembali semangat Untuk mengerjakan atau mendengarkan kajian-kajian Tauhid Tauhid terus Sebagian orang ada yang merasa Kayaknya itu jadi bulan-bulan berkali-kali Contohnya yang itu lagi, itu lagi dan ini pernah terjadi di Musa zaman dahulu. Ada kajian seorang ulama yang murid-muridnya lama lama protes. Mereka bilang, oke okay, terus Syekh lah yang lain. Sehingga Syekhnya terpaksa ganti dulu. Nanti ada terus lanjut ceritanya yang jelas ada kejadian pada zaman dahulu di mana orang-orang kajian tauhid terus lama-lama mereka merasa bosan. Maka kita perlu untuk melihat sedikit mengembalikan semangat untuk bisa kajian lingkungan. Hari ini judulnya adalah romantis itu adalah jadi gitu. Romantis itu adalah Dah, itu dulu judulnya. <clears throat> Apa itu romantis? Romantis itu bapak saya yang tahu. Silakan. Romantis itu Ketika seorang istri mengatakan Sebentar lagi azan sayang Lalu sang suami melangkah ke masjid Menunaikan tahiyatul masjid Tak ketinggalan dia menunaikan dua rakaat fajar Maka ia pun menjadi pemenang Lebih baik dari dunia seksi Romantis itu adalah kalau istri mengatakan Sebentar lagi azan sayang Bukan ketika dia mengatakan Gak usah bangun Masih lama ada Romantis itu adalah manakala istri mau membangunkan suaminya atau dua kebalikannya. Seorang suami membangunkan istrinya pada saat keduanya senang. tidur. Terutama di waktu-waktu di mana orang memang istirahat. Apakah itu sholat subuh ataukah itu sholat asar. Tidak lupa si suami pergi untuk pergi ke masjid. Kemudian mengerjakan dua rakaat sebelum subuh. Yang Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan rakaat al-fajr khairun min dunya wa Mengerjakan sholat dua rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan sisi. Romantis itu adalah mana kali istri mengatakan, Mas, kamu harus pergi ke masjid. Rasulullah SAW mengatakan, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan jumlah 27 kali. Begitu juga suami mengatakan, yang bangun yang sudah sholat semua. Atau manakala dia balik ke dari masjid ke rumahnya lalu kemudian dia dapati istrinya masih tidur dia bangunkan. Ayo bangun, kamu belum sholat subuh Sudah mau pagi. Romantis itu adalah Romantis itu ketika suami berangkat kerja, sang istri menciumnya sambil membisik mesra. Hati-hati di jalan, baik-baik di tempat kerja sayang. Kami lebih siap menang lapar daripada mendapatkan nafkah yang tidak halal. romantis itu manakala istri kita mau pergi kerja atau kita mau aktivitas di luar kemudian dia sempat mengatakan hati-hati di jalan sempat cium-cium dulu cipika-cipiki lalu kemudian dia mengatakan baik-baik ya di tempat kerja kami lebih siap Kenapa saya kalau ngomong ini pasti kayak bilang mau nangis Kami lebih siap tahan lapar Daripada engkau bawa pulang nafkah yang tidak halal. Rasulullah SAW dulu pernah menceritakan ada seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh. Rambutnya kusut masai dan berdebu. Lalu dia mengangkat tangannya ke langit lalu berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Wahai Tuhanku, Wahai Tuhanku, tapi sayang makanannya dari yang haram. Minumannya dari yang haram. Pakaiannya dari yang haram. Dan dia diberi makan dari yang haram. Lalu bagaimana Allah mengabulkan doanya? Menunjukkan bahwasanya nafkah yang haram yang didapatkan dengan cara yang haram. Apakah itu dengan zulm, menzolim orang, atau riba, atau yang semacamnya? maka itu akan berdampak pada tidak terpenuhnya doa. Bahkan lebih jauh Rasulullah SAW pernah mengatakan kullu lahmin nabatsa min haramin atau kullu lahmin nabatsa min haramin fannaru lagi. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram maka neraka itu lebih pantas untuknya. Adalah romantis manakala istri mengingatkan suami. Kau lebih baik bukan dosa pulang sekalian pulang bawa sedikit dan kita siap berlapar-lapar makan cuma nasi dan garam daripada kita bisa makan enak mewah tapi kau dapatkan itu dari cara yang tidak ini romantis manakala istri mengingatkan suami untuk dia senantiasa menjaga apa yang dia bawa pulang untuk nafkah agar itu datang dari malam yang halal saja Romantis itu adalah Romantis itu ketika suami istri terpisah jarak Tetapi keduanya saling mendoakan waktu duha Mereka berdoanya Allah Jagalah cinta kami Jadikanlah pasangan hidup dan buah hati kami Penyeduk mata dan penyeduk hati Tetapkanlah hati kami dalam keimanan Teguhkan kaki kami di jalan kebenaran dan perjuangan. Ringankanlah jiwa kami untuk berkorban. Maka mudahkanlah perjuangan dan pengorbanan itu dengan rezeki halal dan berkah dari Romantis itu adalah manakala suami dan istri saling mendoakan. Mana keluar, manakala keluar suami dari rumah. Maka di waktu-waktu kerja, Suami berada di tempat kerja, lalu istri sholat duha. Lalu kemudian dia berdoa, Ya Allah, jagalah cinta kami. Ya Allah, karuniakan kami anak. Dan jadikan anak kami sebagai penyejuk mata dan penyejuk hati. Ringankan jiwa kami untuk berkorban. Mudahkan kami untuk berjuang dan mencari rezeki yang halal dan berkah ini. Romantis itu adalah manakala suami dan istri bisa saling mendoakan. Bukan di waktu duha kemudian ada di antara istrinya yang menulis status di Facebooknya, Anda ikutan menikah denganmu. Ada. Antum bisa cari di sebagian teman teman saya, teman Facebook. Tidak kenal baginya. Kadang-kadang menulis di Facebook, Anda ikutan menikah denganmu. Kenapa kau tak pulang saja? Ada apa denganmu? Pergi kamu lalu. Tidak usah pulang sekali. Karena kadang kita tahu ini siapa yang dimaksud. Dan ini juga perhatian untuk para wanita. Apa yang menjadi masalah di dalam rumah tangganya, jangan sampai kemudian dia kaburkan atau jangan dia jangan sampai diceritakan keluar kecuali kepada orang yang memang dia yakin bisa membantu solusinya. Hanya kepada orang yang bisa membantu bagaimana memecahkan masalahnya. Tapi kalau curcol, curcol saya juga baru tahu curhat-curhat colongan ditaruh di Facebook orang kadang komen ini siapa om ini siapa akhi yang itu maksud andai kita menikah denganmu kira-kira siapa lagi kalau bukan pasangannya kan gak mungkin istri orang mendoakan saling mendoakan supaya saling menguatkan dan itu adalah yang harusnya menjadi prinsip seorang suami dan istri pasang suami dan istri saling mendoakan supaya saling menguatkan. Dan yang harus menjadi prinsip dari seorang suami adalah jangan pernah dia mendapati istrinya atau yang menjadi prinsip adalah jangan sampai pernah istrinya mengatakannya demikian. Anda tetap menikah denganmu. Menunjukkan bahwasanya dia gagal memberikan kebahagiaan kepada istrinya. Dulu dia lamar, dia katakan cintanya, di malam pertama dia berikan ini, berikan itu. Di bulan pertama dia berikan apapun yang dia mau. Setelah sekian tahun lalu kemudian dilupakan begitu saja. Kemudian dia tidak diperlakukan dengan baik. Tidak diberikan hak haknya sebagai seorang istri. Lalu kemudian akhirnya istrinya sempat mengatakan kepada dirinya, sayang saya tidak boleh benar, me, apa namanya, tidak boleh mengingkari takdir. Tapi Allah sudah takdirkan untukku ada dirimu. Tapi kalau seandainya boleh memilih, maka saya katakan, andai saja saya tidak menikah denganmu. Ini gagal. Yang menjadi seorang prinsip seorang suami, manakala istrinya kemudian mengatakan ceraikan saya, atau akhirnya bercerai, maka yang ada pada dirinya adalah ini adalah kesalahan saya. Bukan kesalahan istri. Kalau dia bilang, ini kesalahan saya memang kesalahan suami. Kalau dia katakan, oh tidak, istri saya yang memang begitu, kita katakan salah juga dikarenakan yang menjadi tanggung jawab atau yang menjadi pemimpin di rumah adalah apa? Kalau terjadi kesalahan pada istri, maka itu adalah bagian dari kesalahan suami. Kenapa suami tidak bisa? Mungkin istrinya. Romantis itu ketika suami sibuk kerja saat istirahat istirahatnya sempat menghubungi istrinya mungkin satu waktu dengan menghadirkan suara mungkin kali lain dengan WhatsApp dan SMS cinta apapun makanan di kantin kantorku tak pernah bisa mengalahkan masakanmu lalu sang istri pun membalasnya masakanku tak pernah senikmat ketika engkau duduk di sebelah Pulang deh. Romantis itu, manakala suami sibuk kerja, dia sempat-sempat hubungi istrinya. Apalagi kalau dia sempat, Dia sempatkan untuk hubungi istrinya, lalu kemudian kadang-kadang dia makan rasanya tidak enak. Kadang saya ngisi di perusahaan minyak, satu bulan dua kali, satu di Bontang, satu di Tenggarong. Tapi walaupun itu makanan perusahaan, tetap tidak akan sama dengan masakan istri saya. Bener? Tidak percaya itu? Dan memang begitu kadang-kadang saya bilang walaupun kita pergi makan di luar di restoran di luar tetap tidak seenak yang di rumah. Dan itu memang nyata Dan memang harusnya menjadi seorang prinsip seorang suami yang romantis. Kalau tidak romantis ya kotor. Dia harus bisa di sela-sela kesibukannya mengirimkan SMS atau WhatsApp WhatsApp kan sekarang kalau ditekan lama jadi suara apa? Kirimkan. Makanan di luar tidak seenak makan di rumah. Kadang-kadang istrinya balas, makanan di luar pun enak, aku tahu kok enak. Tapi tidak seenak kalau engkau tidak ada di sampingmu. Istri saya kadang-kadang dia tidak bisa makan kalau tidak ada saya. Kalau malam pernah saya pulang malam karena sudah malam dia ketiduran tidak makan makanannya masih utuh karena dia tidak bisa makan kalau dari suaminya. Gak usah senyum-senyum yang di belakang ya. Sebagian orang kalau sudah sibuk di tengah kerjanya, kalau sudah datang waktunya makan, dia lebih suka hubungi temannya. Begitu enggak semua. Yang dia telepon bukan istrinya dulu, istri belakangan. Nanti belakang yang sudah selesai makan, baru mungkin dia kirim suara, ini cuma hehnya tadi. Hmm. Dia lebih senang dulu sama temannya, kongkong. Waktu siang, saya sempat beberapa tanya, sering jalan sama sebagian lingkungan di sini, saya suka tanya, antum kalau makan siang, kok di, kalau siang kok di luar terus sih? Istri antum nggak merasa? Iya, bohongnya. Anda usah istri anak ini gini. Oh dia paham. Tapi kadang-kadang heran, cuma sebagian orang dia kalau siang selalu di luar rumah. Kalau di jam kerja di rumah Tapi kalau Sabtu Minggu tidak pernah ada satu siang pun yang dia tidak makan sama temannya. Tidak ada satu malam pun yang dia sempat makan sama istrinya. Ini berarti bukan ciri suami romantis. Apalagi kalau dia sempat lebih senang untuk duduk sama temannya daripada istri. Sebagian suami ada demikian. Sebagian suami itu ada tipe orang yang memang dia maaf, dia belum pantas nikah. Karena dia dia merasa terkungkung dengan rumahnya. Dia merasa, merasa terikat dengan istrinya. Dan itu menunjukkan belum dewasa. Sebagian orang ada menikah tapi jauh lebih banyak di luarnya daripada di rumahnya. Dan itu menunjukkan kurang dewasa dia. Dia lebih banyak komunikasi sama temannya. Dia lebih banyak ini ini sama orang-orang lain daripada istrinya. Istrinya cuma dapat tidurnya saja. Sudah jam setengah sebelas dia baru pulang, istri udah tidur dia tidur. Nanti bangun pagi dia pergi kerja lagi. Nanti minggu dia jalan lagi sama temannya. Hari Sabtu dia jalan lagi sama temannya. Tidak ada waktunya untuk istri. Ini yang kadang-kadang bikin istri mengatakan, anda ikutan menikah dengan ini saya nyontek sama siapa ya? Oh, Ustaz Syafiq ya. Allah ya. jadi duluan. Romantis itu ketika menjelang jam pulang kerja. Sang suami sangat rindu untuk segera pulang ke rumah dan bertemu istrinya. Pada saat yang sama, sang istri merindukan belahan jiwanya tiba. Ini tidak nyambung, coba Pak tes ini Tes. Tes coba. Coba nih. Ini Daripada gini. Pemandis itu adalah manakala khususnya pulang safar. Pulang safar, maka si suami dia marah karena delay bukan karena masalah nunggu. Dia marah karena delay, dikarenakan dengan delay berarti dia tertunda bertemu segera dengan keluarganya, istrinya, anaknya. Dan si istri pun manakala suaminya safar, dia bersikap romantis dengan cara mengangani suaminya. Sebagian istri atau sebagian suami justru kalau dia tidak ada di rumah istrinya paling enak, merdeka. Alhamdulillah tidak ada yang berhamburan. Kalau ada suamiku paling pusing. Dia tidak bisa bantu beres-beres. Mana pernah suami itu ngangkat bantal dan guling naruh di tempatnya, dia tepuk-tepuk tidak pernah. Mana pernah suami saya pegang sapu? Belas tidak pernah. Jadi saya yakin kayak babi yang pegang sapu, yang pegang spons cuci piring, yang pegang pel, yang pegang mesin cuci, yang pegang sapu cuci, yang pegang sikat kamar udah bisa semua. Soalnya dari mana pernah yang punya rumah Romantis itu adalah manakala suami kalian istrinya kalau dia Kadang dia tanya, padahal dia sudah tahu besok mau pulang, dia tanya lagi kapan pulang. Kadang suaminya bilang nanti besok jam sekian. Kalau sudah besoknya dia kirim lagi pesan kapan pulang, kapan pulang dan seterusnya. Itu yang namanya romantis. Tapi kalau sudah istri mengatakan merdeka, apa istri saya itu bilang apa ya? Uh, apa sih? It's me time atau apa dia bilang? Yang apa? Bukan it's my time, saya juga nggak tahu it's my time, tapi dia bilang it's time me atau me time atau dia bilang itu? Huh? Me time. Pokoknya ini adalah kesempatan di mana saya bisa bebas. Tapi istri saya nggak gitu, Seorang manis itu, kalau suami sudah mau pulang yang dia telepon itu istrinya, bukan temannya. Kalau sudah dia safar tiga hari, lima hari, tujuh hari, nanti kalau sudah dia mau pulang yang dia kirim pesan dulu istrinya. Udah mau pulang, nanti malam makan apa? Nanti malam kita jalan kemana? Kan sudah seminggu ditinggal. Bukan yang ditelepon malah temannya. Nanti malam kita nongkrong di mana? Sebagian suami ada yang demikian. Dia lebih suka nongkrong sama temannya. Sudah satu minggu istrinya ditinggal, datang-datang lagi-lagi temannya. Istri belakangan, anak belakangan. Pada istri kadang-kadang sudah ngirim WhatsApp, "Papa kapan pulang?" Kadang istrinya bilang, "Cintaku kapan pulang?" Dia bilang, e, dua hari lagi. Padahal pulangnya besok supaya satu hari bisa tempat temannya dulu atau tempat pacarnya yang lain di di Sebagian suami ada yang kalau pulang kerja dia dalam langsung pulang ke rumahnya. Dia pergi dulu ke kafe mana, ke Melawai ke kemana, ke mall sama temannya nongkrong dulu sampai malam. Nanti sudah tinggal jam 11 baru dia pulang. Istrinya sudah sudah sudah tidur kadang-kadang. Besok pagi tinggal ditanyain dari mana, dari dengan enaknya dengan entengnya dia bilang semalam dari melawat sama teman-teman hati istri itu tidak diperhatikan istri kalau sudah ditinggal lama lalu kemudian dia bilang aku kemarin nongkrong sama si ini sama si ini istri itu kadang-kadang hehe hehe tapi sebenarnya menangis hati kadang kita sudah pergi dia nak baru nangis ya. baru dia banting-banting piring baru dia banting-banting kursi lagi-lagi dia kadang-kadang akhirnya dia ambil Facebooknya dia tulis andai kita menikahmu bagian dua. Kalau seandainya suami itu romantis, kalau dia sudah mau pulang dari kantor, kemudian dia mampir dulu kemana, maka diisi sama istrinya. Yang aku nanti malam mau ada teman saya biasa main Saya mau main dulu ya, pulangnya nanti sore jam 4, itu jam kantor. Dari jam 4 langsung main tenis. Nanti insya Allah pulangnya jam 6. Jam dekat maghrib setengah jam bisa menurunkan keringat, mandi dan pergi sore. Nah kalau mau yang begini izin dulu sama istri. Jadi istri tahu kapan kita pulang. Jadi istri tahu kapan kita dia harus siapkan minum. Dia jadi tahu kapan dia harus mandi juga. Mungkin dia ada pekerjaan yang lain kita pulang dalam keadaan dia tahu mau kita cium juga ada enak jadinya. Maka dia bisa siap-siap. Dikasih tahu dikasih jadwal nanti pulang jam sekian nanti sampai rumah jam sekian saya mau kesini dulu mau kesini dulu itu diberitahu khawatirnya sebagai istrinya tidak ada berita dapatkan berita dari temannya eh suamimu tadi di sini ya lo kok tahu dia tadi saya lewat situ lihat suami oh kamu yang lihat suamiku berarti enggak suamiku yang lihat suamimu dia kasih tahu saya istrinya sakit hati loh Berarti dia lebih cinta lapangan daripada Romantis itu adalah Romantis itu ketika suami mengucap salam, sang istri menjawab dengan wajah ceria riang. Mereka bertemu saling mendoakan, tangan dicium, pipi dikecup, bergantian. Romantis itu adalah manakala suami pulang. Suaminya bilang, Assalamualaikum, Kadang-kadang dia tambah Wassayalku alaikum Istri jawab Waalaikumsalam Kalau istri saya saya pulang dia bilang Passwordnya apa? Kadang-kadang saya juga tidak tahu passwordnya apa Saya bilang aja Assalamualaikum Udah Kerja bukan gitu Oh berarti ya, passwordnya Saya juga tidak tahu Ngaruh juga ya. Kemudian kalau sudah sampai di rumah Kemudian dicium Dipeluk Capek ya Karena Nabi juga begitu Orang yang mengatakan saya mengikuti sunnah maka juga harus ikuti sunnah-sunnah Nabi. Nabi kadang-kadang kalau dia pergi ke masjid, kalau dia keluar rumah, cium istrinya. Ya. Insya Allah saya gitu kok. Ya, insya Allah. Ya. Kalau perlu kadang-kadang misalnya dia canda-canda sama istrinya, apalagi kalau dia mau pergi. Kalau dia mau pergi, kalau si suami mau pergi kerja, maka itulah kesempatan pertama. Udah pergi ya, cium tangan, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Gitu. Kadang-kadang istrinya tadi, <clears throat> Mas, kok nggak pernah cium-cium sih? Nggak iri kan sama tetangga kita itu? Itu Suaminya itu kalau dia pergi, pasti istrinya dicium dulu. Nggak iri kan? Kata suaminya iri juga sih. Cuman kan aku nggak kenal istrinya sama istrinya gitu cium-cium pipi penting dan kadang-kadang sudah diingat satu hari cium lah ya kalau belum berarti jalan tidur cium dulu Afwan yang belum nikah ya sehingga manas manas ya. tapi memang begitu biar antum belajar ya masih belum nikah kan ya. biar belajar oh gitu ya kalau udah punya istri Nanti antum kalau sudah nikah, nanti ditanya, enak mana? Enak mana? Bujang sama nikah Pasti antum bilang, e, enakan bujang sih. Cuma kalau sudah beristri itu enak banget. Enak aja kalau bujang. Kalau udah punya istri enak banget. Ada yang setrikakan, ada yang cuci kan ada yang ini kan, ada yang pijitin, ada yang bikinkan minum. Semua yang punya all in one. kita pindah gitu ya masa semua semuanya dia harus ada dalam satu minggu bantu-bantu istri minimal kalau pagi istri bilang bantu istri bikin sarapan suami bersihkan tempat tidur narokan bantal ditepuk-tepuk dilipatkan selimutnya masih istri semua apalagi kalau istrinya kerja sebagian antum kan pasti istri ada yang kerja toh istrinya juga mau kerja istrinya juga mau apa namanya bikin sarapan istrinya juga yang sapu rumah istrinya semuanya yang ngurusin anak dia juga kadang-kadang dia bilang mas bantu bantulah sedikit kamu tidur terus pagi sudah sholatnya telat habis sholat langsung tidur lagi kapan kita dibantu ini juga Romantis itu ketika suami tiba di rumah Istri menyambutnya dengan wajah cerah dan bibir mereka. Maka hilanglah segala penat dan lelah. Beban kerja di pundak mendadak sirna menghilang. Romantis itu adalah manakala suami sudah tidak tiba di rumah, maka istri menyambut dengan wajah cerah dan bibir mereka. Iya bu, kalau suaminya pulang, itu jangan dikasih minyak di kulit ibu-ibu sudah harus mandi jangan dikasih bau ketek sudah harus wangi kalau istrinya sudah pulang harus berdandan juga berdandan itu dia sunnah kalau di rumah ya, kasih jangan eyeliner itu dikasih ke laki-laki yang lain bibir-bibir yang merah kadang merah kadang biru kadang ungu itu jangan dikasih ke suami orang dikasih ke suami sendiri kadang suami cuma dikasih sisa baunya saja kalau suami sudah pulang, itu paling enak kalau disambut sama istri, lalu istrinya bilang, Mas mau minum apa? Kopi, teh, air putih, susu, minum dan yang lainnya. Ya. Dan itu adalah romantis dari suami istri. Dia sambut, kadang-kadang dia bilang lelah, capek kan? Apa yang mau dipijit? Darah tinggi kan? Dan seterusnya. Allah. Lanjut. Romantis itu ketika syukur selalu menghiasi makan bersama. Meski menu sederhana, nikmat begitu terasa. Keberkahan pun memenuhi seluruh keluarga. Romantis itu adalah manakala suami dan istri bersyukur atas apa yang tersedia di atas meja. Apa yang dia punya, apa yang dibuatkan istrinya, maka dia bersyukur. Alhamdulillah masih ada. Sebagian pria itu ada yang cerewet, sebagian suami itu ada yang cerewet. Cerewetnya bagaimana? Ada saya temukan sebagian orang yang makan pagi, makan siang, makan malam semuanya harus beda. Kadang-kadang dibuang yang siang. Dia tidak mau kalau dipanaskan. Dia cuma mau yang bagus saja. Kalau apa yang sudah dibikin di siang ini tidak boleh dibikin lagi di malam hari. Kadang masih ada, kadang dia hmm, kurang asin sedikit dia tinggal. Nanti malam harus beda lagi. Lalu kadang-kadang ini dibuang. Saya pernah menemukan orang demikian. Yang namanya romantis itu makan apa yang ada dari istri. Alhamdulillah istri saya bilang paling tidak cerewet. Apa yang ada ikan ya ikan. Apa yang ada ini ya ini dimakan sudah. Tidak usah cari yang tidak ada. Ya. Sebagian suami ada maunya ini, ini, ini, ini tapi juga ngasih uangnya segitu-segitu gitu saja. Ya. Saya mau makan pizza ya, maunya makan ini ya, makan ini. Ya. Tapi uang uang belanjanya cukup untuk buat, saya benih. Malam bening lagi besok bening lagi. Dia ya mau minta yang lain, tapi uangnya cuma segitu saja. Eh iya, aku nggak usah ketawa-ketawa. Mungkin itu aku. <laughs> Bisa jadi saya ceritanya si tuh kan. Dia curhat. Dia, dia apa? Tidak bilang-bilang. Suami saya tuh sudah begini, begini, begini. Itu nggak kan nggak tahu istilah tuh. Tidak kalau istilahnya Kenal juga enggak. Lo suka Romantis itu tidak cerewet. Apa yang ada di bikin istri mana Yang tidak ada bisa dicari. Kalau antum mau cari yang lain, pesannya dari kemarin. Kasih uang belanja yang cukup untuk bikin apa yang antum mau. Jangan cari-cari yang tidak ada, apalagi kalau uangmu juga tidak ada. Hmm. Romantis itu ketika suami istri kompak mengajar anak mengaji. Mereka telah ada, meski telah ada TPA, TPK. Sang ayah dan sang ibu tidak berlepas diri dari tanggung jawab mencetak generasi Rabbani. Kelak merekalah yang mendoakan sang orang tua saat perpisahan selamanya telah tiba masanya. Romantis itu manakala suami dan istri kompak mengajarkan. Yang tidak romantis adalah manakala ayah mengatakan, oh, kalau soal anak itu urusan istri. Saya nggak pernah ikut Salah. Yang harusnya adalah bapak itu ikut campur urusan anak. Ya. Istri saya bilang dia baca buku-buku soal pendidikan anak usia dini karena dia guru, guru PAUD. Dia bilang biasanya anak yang pendidikannya itu ditangani dua-duanya orang tuanya, bapak dan ibunya. Biasanya itu banyak prestasinya. Bisa tanya sama bapak saya. Iya pak. Iya benar. Jangan eh. gitu. Dulu waktu kecil, apa yang saya mungkin jam 11 Pak besok mau pramuka, nggak ada ininya. Apa itu namanya tali-tali? Yang ada tali yang ada sempritnya. Saya ingat itu nggak ada. Diantar pergi keliling toko, ke sini, ke sini, ke sini sampai ke pelandasan. Di zaman dulu kan pelandasan isinya alat-alat SD dan SMP itu sekolah-sekolah. Pak dari buku ini diantar, nggak ada dari pink karena mama nggak bisa juga mau motor. Dan itu memang bukan tanggung jawabnya mama untuk mengendarai anak, tanggung jawabnya bapak. Bapak mau bikin apa di rumah? Masa dia enak-enak nonton-nonton saja? Istri disuruh ngajarin anak. Kadang-kadang suaminya sekarang main game gitu, istrinya disuruh ngajarin anak. Kata istrinya, Pak, saya ini baru selesai masak. Anak itu sekarang harusnya tanggung jawab. Kamu kan sudah di luar Pak. Malam ini pulang tanggung jawabmu sekarang. Ganti-gantian dong. Tidak, itu tuh masih di level satu bintangnya baru dua. Kalau saya yang ribet itu kan bintangnya tiga. Romantis itu baru-baru. Dikarenakan anak itu, anak dari bapaknya, ini istri saya yang ngasih masukan tadi, bilang sama orang lain, anak itu dari bapaknya dia belajar tegas, disiplin, mandi dan berani. Eh, bukan mandi, mandiri dan berani. Dari ibunya dia belajar lemah lembut dan empati. Kalau cuma ibu tok, mungkin dia cuma jadi orang yang lembut dan empati dalam artian kalau dipukul, ditepes, ditoles, ditonjok, dia cuma bisa bilang ampun. Awas kamu kasih tahu mamaku. Cuma bisa begitu. Karena beraninya dia nggak dapat dari bapaknya. Dari bapak itu dapat yang namanya tegas, disiplin, berani, mandiri dari ibunya yang dia dapat lemah lembut dan rasa empati semua. Memang harus begitu, kan. Tidak bisa hanya hanya suami sama istri saja atau bapak saja. Dan seorang suami tidak boleh mengatakan itu urusan istri saja. Dia berani tanam. Antum berani terima. Berarti siap kalau seandainya nanti lahir anak, berarti antum dikasih tanggung jawab. Apalagi kalau sudah cerai. Kalau cerai sebagai suami itu adik sudah tinggal, kayak itu bukan anak muda. Kayak itu dulu anak, anak dia pungut sampah. Padahal dia yang tanam, dia yang pukuli istrinya. Istrinya melahirkan gara-gara dia juga, dia jadi sebabnya. Lalu mana kalau dia sudah ceraikan, dia anggap itu usahamu semua. Saya nggak mau tanggung jawab. Tidak ada nafkah sedikit pun buat anak anaknya yang sudah ditinggalkan. Hmm. Wallahualaikum Romantis itu ketika sang istri tidak berat melepas suami keluar rumah untuk mengaji atau aktivis da aktivitas dakwah. Sebab sang istri ingin suaminya menjadi imam baginya, juga bermanfaat bagi umat Islam dan lainnya. Ini adalah penerapan dari doa kita yang biasa kita banyak panjatkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata Wajahnya imam. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang kami, Dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang bertakwa. Aplikasi dari doa ini adalah manakala suami beraktivitas untuk mengaji, maka istri tidak bisa protes. Suami juga akan mendorong istri, ayo sayang, masa kamu di rumah terus? Ngajilah, kalau istrinya bilang gimana mau ngaji mas, ini anak-anak diapakan? Suami yang bilang saya yang jagain. Sini kita pergi ke masjid. Anak-anak sama saya selama kamu ngaji. Paling paling kan satu jam, paling paling satu setengah jam. Suami juga harus ada anjur. Dia berkata, dia berkata istrinya bodoh di rumah dan apa ngapain? Kenapa anda dia biarkan istrinya bodoh, tidak pernah ngaji, tidak pernah apa tahu, tidak pernah tahu itu apa tauhid. Jangankan itu, dia tidak pernah tahu apa itu hukum haid, nifas, istihadah, apa bedanya. Apa hukum-hukumnya, apa konsekuensinya dari masing-masing ini. Istri yang tidak pernah tahu, dia biarkan saja. Padahal itu penting. Lalu dia katakan, istri saya memang nggak pernah ngaji, Iya, dia tidak pernah ngaji karena sibuk sama anak. Dan antum tidak pernah bantu untuk gendong-gendongkan dia. Coba sekarang anak-anak paling paling banyaknya sama ibu-ibu di belakang pak. Lebih banyak daripada bapak-bapaknya di sini. Mana yang anak paling cuma satu dua ibu Yang mana yang lainnya ada di belakang semua. Sebagian istri itu ada yang mengeluh di belakang. Kadang-kadang ngaji kami rokin nggak bisa. Nggak ada gunanya kami datang pergi ke ke, ke majelis. Lah kami di belakang juga kadang-kadang cuma gendong, gendong, gendong anak nangis, cus, cus, cus, cus. Kami juga tidak dengar apa yang ada di depan. Karena kita tidak pernah ada andil untuk bikin istri pintar. Romantis itu ketika sang istri memiliki kesalahan atau sebaliknya suami melakukan kemaksiatan. Maka masing-masing menasihati dengan arif dan bijaksana sambil berkata, Sayang, tidak maukah kau masuk ke surga bersamaku nanti? Jangan Bentuk romantis itu adalah manakala istri memiliki kesalahan dan itu pasti. Atau manakala seorang suami melakukan kesalahan dan itu pasti pernah. Maka yang ada adalah nasihat. Dengan nasihat dengan baik. Bukan cercaan apalagi pukulan. Misalnya, di antara sebagian kita ini mungkin dulu waktu sama-sama menikah itu sama-sama belum ngaji. Suami pakai celana pendek, istri nggak pernah pakai jilbab. Dulu waktu belum ngaji. Pasti ada kan? Ada. Seiring berjalan waktu kemudian suaminya ngaji di luar Istrinya belum. Atau kebalikannya, istrinya ngaji di luar suaminya belum. Sebagian dari suami manakala istrinya belum ngaji, belum tahu sunnah, belum mengerti apa itu agama. Yang ada pada istrinya cuma celaan dan makian, bukan nasihat. Dia pulang dia bilang sama istrinya, sudah sholat kamu? Hmm, belum. Dasar kafir. Eh, ada. Dasar kafir. Istrinya bilang, kok kamu begitu? Iya Ustaz yang bilang, saya yang itu. Gara-gara memang hadisnya Allah hadu bayinana wa bainal Allah hadu bainakum wa bainana atau Allah hadu bainal kufri wa syirik wal al-ahdu bainana wal bainal syirik wal kufri tarku salat wa man taraka faqad kafar. Yang menjadi perjanjian pembeda antara kita dengan orang kafir dan musyrik adalah dalam masalah meninggalkan sholat. Barang siapa meninggalkan sholat maka dia kena sakit. Ustaz itu yang bilang. Padahal saya dulu bilangnya itu betul hadisnya dan itu yang wajib. Tetapi ya tidak boleh. Saya berulang-ulang kali kan bilang jangan mengatakan orang tujuh hidung ini ngomong pak kafir. Karena orang masih nasihat dulu. Betul secara hadis. Tetapi secara penerapan untuk tunjuk hidung tujuh hidung tidak boleh. Saya nggak pernah tunjuk hidung. Kafir. Pulang-pulang istrinya dikafirkan. Dia pun keluar. Dapat istrinya belum berjilbab misalnya. Dia dasar perempuan, eh, perempuan, ada iya. ah, dasar pelacur. Kok pelacur? Iya, kamu telanjang di rumah. Eh, telanjang di rumah. Telanjang keluar rumah. Kok telanjang? Iya, kamu telanjang. Ustazku yang bilang, saya lagi aja. Ya. Karena dibilang apa wanita yang tidak menutup aurat walaupun ada sedikit pakaiannya maka itu hakikatnya telanjang. Jadi saya lagi disalahkan. Ustazku yang bilang kamu telanjang. Dasar. Istrinya misalnya nonton saja, tidak pernah misalnya ngaji kah, sholat kah, apakah dia taunya sinetron ini ini ini ini. Lalu istri istrinya dibilang dasar. Kemudian misalnya dilempar gelas. Gitu. Orang campur kelebih kepala benjol. Kok saya dilempar? ustadzku yang bilang. Tuh saya lagi. Karena katanya suami itu kalau istrinya berbuat maksiat boleh dipukul. Ditonjok istrinya, diludahi istrinya. Saya dapat ada suami yang ludahi istrinya. Ya. Padahal yang ada dalam Islam itu adalah memukul mungkin begitu saja. Misalnya istri tidak mau sholat, maka diambil tangannya dipukul. Bukan di sini. Saya sudah berkali-kali bilang tidak boleh. Seandainya pun menasehati istri dalam bentuk pukulan tidak boleh buat. Tidak boleh di kepala. Ini pusat akal. Tidak boleh di dada. Ya. Hanya boleh mungkin di bagian telapak tangan itu pun mukulnya bukan bukan mukul dengan sekeras-keras ya tapi pukulan yang mendidik. Tidak boleh dengan kepala tangan ditinju. Karena dia bukan samsak. Samsak ya. Apa? sama-sama. Ya. Dia bukan teman tuh, dia yang harus cintai. Tidak boleh di, apa ini? Di apakah? Ada sebagian orang di apakah istrinya sampai kan ter, tersungkur di dalam ustadku yang suruh. Istri bukan sama, sama-sama yang ditinju-tinju, tapi istri itu seperti gulung yang mengulur-ulur. Sayang saya. Kalau seandainya ada kesalahan, suara luar ya. Yes. Kalau ada kesalahannya, maka suami itu sabar. Allah bilang, wa'mur ahlaka bisolati wasfir alaiha. Perintahkan istri-istrimu, perintahkan anak-anakmu untuk sholat. Keluarga Keluargamu perintahkan untuk sholat. Lalu bersolat dia tidak mau sholat maka bersabar dulu dikasih buku sholat dinasihatin dinasihatin bilang kamu tidak mau kan kita masuk surga sama-sama karena diantara diantara doa dari ya, malaikat hamalatul as pemikul as adalah mereka mengatakan ya Tuhan kami masukkan mereka ke dalam surga adem yang telah engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang solid di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka semuanya. Jadi bapak kita itu bisa nanti di surga suami istrian lagi sama istri. Istri bisa suami istrian lagi sama suami. Allah yang bilang cari dalam surat Toha dan surat Ghafir Ghafir 8 Toha 132 bisa suami istrian lagi masuk pak masuk nggak apa-apa jalan aja masuk Karena kita bisa suami istri yang lagi dengan syarat tidak ada satu di antaranya yang kafir dan satu di antaranya si, si istri tidak nikah lagi dengan orang lain. Maka nanti bisa kita suami istri yang lagi suami istri. Bilang suami istri, tidak pengen kita suami istri yang lagi suami. Itu adalah untuk bilang sholat saya. Pasti dia mau. Tapi kalau sudah lempar gelas sholat dia. Sudah kena duluan kepalanya bilang, aku mending kamu bunuh sekalian daripada sholat tapi dalam seperti ini. Ya. Istri tidak berjilbab. Nasihatnya adalah tidak akan kita suami istri yang lagi surga. Begitu juga si istri, kalau dia yang duluan ngaji, suami jangan dia maki-maki. Karena suami suami itu juga punya harga diri karena dia kepala rumah tangga. Jangan dikatakan aku kayak gak punya suami. Andai aku tak menikah denganmu, kamu bab-bab semuanya dikatakan Lalu lama-lama dia jadi keras ada saya pernah lihat istri, seorang istri di Balikpapan, dulu bercadar, jilbab panjang. Suatu ketika saya bertemu dan kadang sudah lepas cadar, jilbab sudah pendek, dulunya tertutup kakinya, sekarang sudah tidak pakai pos kaki. E, make wajahnya kelihatan semua dan memang sakit putih. Dikarenakan dulu waktu dia mengaji tidak diimbangi oleh suaminya, lalu suaminya biasanya dia lebih e, merasa dirinya lebih tinggi, lebih pintar daripada suaminya semua semua ini nggak boleh, ini nggak boleh, itu lama-lama suaminya dia jadi berontak. Suaminya bilang, kamu berhenti dari ngaji sama ustazku itu dari atau saya ceraikan. Karena dia takut, akhirnya dia berhenti ngaji lalu kemudian sudah mulai tertanggal satu-satu. Kaos kaki tanggal, jilbab panjang mulai tanggal mulai pendek pendek selesai dan seterusnya. Lagi. Romantis itu ketika tidak sungkan meminta maaf apabila telah melakukan dosa dan kesalahan. Suami dan istri pasti punya kesalahan dan dosa. Dan yang namanya romantis adalah hendak sungkan untuk minta maaf. Rasulullah SAW mengatakan, untuk ibu-ibu perhatikan. Rasulullah SAW pernah mengatakan, maukah aku bertabukan kepada kalian istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga? Mereka adalah istri-istri yang penuh kasih sayang, banyak anak, selalu kembali kepada suaminya. Dimana jika suaminya marah, maka dia akan mendatangi suaminya, lalu meletakkan tangannya pada tangan suaminya sambil berkata, Aku tidak bisa tidur sebelum kau ridho Minta maaf. Karena istri itu pasti ada kesalahan. Begitu juga suami. Suami jangan mentang-mentang jadi suami. Jangan mentang-mentang antum yang ngasih nafkah. Dan antum selalu merasa benar. Karena kita karena kita manusia biasa pasti ada salahnya. Maka manakala ada salah sama istri tidak boleh sungkan untuk angkat tangannya kemudian cium kepalanya, cium dia bilang maaf ya. Tadi tidak sengaja, maaf aku hilang. Terus nanti besok diajak pergi kemana kemana, diajak ke pantai, diajak ke sini supaya senang. Begitu yang namanya romantis. Karena tidak mungkin tidak pasti kita sebagai suami pasti pernah punya kesalahan. Pasti punya. Jadi harusnya harus berani minta maaf. Kalau memang sudah salah salah, aku itu salah. Kalau kita tidak sengaja misalnya memukul wajahnya, kita tidak sengaja melempar sesuatu lalu kena ke dia. Walaupun tidak sengaja, bilang, maaf saya, tidak sengaja. Kalau dia sudah nangis, diusapkan wajahnya. Ini ya kita jalan ke mana ya? Yuk ya kita keluar ya, kita jalan. Saya dulu sama istri saya, dulu. Sekarang sudah tidak pernah karena tidak pernah marah marah lagi. Dulu waktu awal kan kami tidak pacaran masalah. Satu bulan pasti ada makan untuk dua. Karena satu bulan pasti ada adaptasi karena juga namanya ada pacaran. Adaptasi ada salah paham. Untuk mencarikannya bagaimana? Keluar jalan-jalan, kandengan tangan, belanja apa, ini, makan di mana. Harus ada begitu sebagai bentuk untuk mencarikan suasana supaya suami tentunya minta maaf pada istrinya. Salah kan enggak kan? Harus berani bilang maaf. Sedikit lagi bapak-bapak di luar, silakan masuk pak. Sedikit saja. Lagi. Romantis itu ketika keduanya asik mengerjakan sunnah bersama-sama. Termasuk bentuk romantis adalah manakala kita asik mengerjakan sunnah sama-sama. Sunnah yang kecil sekalipun. Saya kasih contoh. Mau tidak mau ini buka-buka. Cabut-cabutan bulu ketek. Pernah itu? Bapak-bapak pernah? Cabut-cabutan bulu ketek sama istri. Harus pernah. Itu sunnah. Rasulullah SAW itu keteknya putih. Maka para sahabat mengatakan kami lihat Rasulullah kalau sujud keteknya kelihatan putih, menunjukkan bahwasanya nggak ada rambutnya. Diapain? Dicabut. Kadang kan kalau kita cabut sendiri nggak asik. Kita angkat ketek, lihat di kaca satu-satu. Paling enak sama istri. Istri juga sama. Sini saya gantian. Jangan sendiri mau cabutin dong, cabutin. Setelah selesai, cabutin dong, enak. romantis itu asik kalau bareng-bareng romantis itu ketika istrinya cerewet suami pun berkata dalam hatinya kalau kau tidak lagi cerewet di rumahku berarti aku mulai kehilangan cintamu silakan cerewetlah selalu tidak apa daripada ku dapat diammu kalau istri cerewet berkatalah dalam hati lebih bagus kau cerewet kalau kau sudah diam berarti akan ada sesuatu. Kalau dia cerewet, istri saya cerewet masalah makan Minum ini, minum ini, minum madu, minum zaitun, minum jus tomat, minum jus wortel. Kadang-kadang cerewet kita jengkel juga. Tapi kan cerewetnya itu pasti maksudnya adalah baik untuk kita kan. Mau tidak mau ketika kita sebenarnya nggak suka dengan jus wortel apa rasanya gitu ya. Minum mau tidak mau diminum dan berkata dalam hati kalau kau kalau kau suka minumnya soft drink minumnya minum ini ini yang tidak terkontrol biar darah cukup naik eh, gula gula naik dan seterusnya berarti ini sudah tidak ada cinta lagi kalau dia masih memperhatikan kesehatan berarti itu cinta dan kalau dia cerewet alhamdulillah yang justru masalah adalah kalau dia sudah semuanya digatur saya sayang aku mau kesini ya, silakan dari mana dari sini ya. minum apa ini selesai makan apa makan ini selesai kalau istri semua itu sudah terserah, ini jangan-jangan anda kita menikah dengan mulai jilid tiga. Satu terakhir deh, buat oh, terakhir. Romantis itu menjaga rahasia-rahasia suami lebih-lebih yang berkenaan dengan hubungan intim antara dia dan suaminya. Romantis itu ketika istri bersyukur atas suaminya dengan segala kekurangannya dan tidak membandingkan suaminya dengan orang lain. Romantis itu manakala kita bersyukur kita dapat istri karena kita sering yang pilih dengan segala kekurangannya. Karena kalau kita lihat rumput tetangga pasti jauh lebih hijau. Lihat istri orang lebih cantik, lihat istri orang lebih kaya, lebih ini selalu lebih kalau lihat istrinya orang. Kalau dicari-cari pembandingnya pasti tidak akan selesai. Maka romantis itu adalah manakala istri bersyukur punya suami dengan segala kekurangannya dan istri bersyukur, nah, suami bersyukur dapat istri yang begini dengan segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja untuk rehat. Minggu depan kajiannya untuk pembelajaran lagi insyaallah. Antum pulang praktekkan ya. Pulang dulu. Assalamualaikum. Kemudian cium dulu pipinya. Cium dulu keningnya saling tangannya kasih kasih tangannya biar dia cium terus bilang cintaku makan apa kita dan seterusnya ya. praktikan apa yang saya bilang tadi Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.